Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat Maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan membaca Nailul Raja <clears throat> Sarasafinnatun Najah karya Syekh Ahmad Asyatiri rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita masih di pembahasan tentang mengimani para rasul. <clears throat> Jadi kalau musannif rahim eh, qala syarih rahimallahu taala dan wajib atas muallaf untuk mengetahui di antara akidah iman tentang para rasul sallallahu wasallam alaihim adanya sifat wajib untuk rasul, sifat mustahil dan sifat jais untuk mereka. Sifat wajib bagi para rasul ada empat Jujur menyampaikan amanah dan fatonah atau cerdas Kemudian sifat mustahilnya ada empat Kebalikan dari sifat wajibnya Yaitu bohong, menyembunyikan, khianat dan bodoh Sedangkan sifat jaisnya ada satu yaitu Itisab bersifat dengan al arad al basharia Sifat-sifat manusia yang tidak menunjukkan kehinaan atau sesuatu yang tidak mulia semacam sakit yang ringan ya, lain hanya dengan sakit yang menunjukkan hina Kaljuzam wal baras ini e, semacam lepra dan uh, wal baras dan belang maka fa ya juzu fi hakihim, maka menurut akal kata eh, pensarah itu satu hal yang tidak boleh bagi mereka. Ya, meskipun eh, <clears throat> kalau kemudian berkenaan dengan kalimat yang terakhir, ya, maka kalimat ini sedikit mengganjal kalau kita timbang dengan musibah yang Allah timpakan pada Nabi Ayub alaihi salatu wasalam terkena satu sakit yang sangat parah ya, satu sakit yang sangat parah yang Nabi sampaikan dalam hadis yang sahih diatkan oleh Ibnu Hibban beliau sakit selama 18 tahun ya, dan sehingga tidak ada orang yang mau mendekati beliau kecuali uh, istrinya dan dua saudara sepupunya itu pun salah satunya mengatakan kepada yang lain bahasanya uh, ini sakit uh, Ayub punya dosa yang tidak Allah maafkan. Lu kok bisa kata uh, yang lain maka salah satu maka yang menyampaikan pertama dua-duanya sepupunya Ayub mengatakan karena dia sudah sakit sekian lama dan tidak sembuh-sembuh. Ya, maka sampai ada e, sangkaan ke arah sana. Ya, maka ini menunjukkan bahasanya, maka ini tentu e, tergolong sakit yang ya dulu ala naksin. Ya dulu ala naksin. Secara akal menurut beliau itu tidak boleh terjadi, namun realitanya terjadi. Kemudian wajib atas mukallaf aidan juga berkenan dengan akidah iman tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meyakini kalau beliau orang Arab kuasi orang Quraisy Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i mengatakan siapa yang mengatakan kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan orang Arab maka dia kafir Ya, maka dia kafir. Maka wajib meyakini kalau beliau orang Arab, ya, wajib diyakini kalau beliau orang Arab, orang Quraisy. Kemudian ya, tentang warna kulit Nabi, beliau warna kulitnya putih namun campur dengan warna merah. Maka ini menurut pensarah ini diantara hal yang yajibu wajib diyakini. Ini. Maka orang tidak boleh punya image dan gambaran Nabi itu berkulit hitam misalnya. <clears throat> Karena menurut beliau itu yajibu. Dan beliau adalah penutup para nabi dan rasul lahir di Mekah, diutus sebagai rasul atau ba'as di Mekah, hijrah ke Madinah, meninggal dan dimakamkan di Madinah. Dan wajib diyakini kalau syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menghapus semua syariat terdahulu. Dan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan terus awet dan terus berlangsung ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Dan di antara hal yang sepatutnya diketahui adalah mengenal nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah Muhammad ini anaknya Abdullah, kakeknya Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manab bin Kushai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay, bin Khalid bin Fihar bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'adin dan ibn Adnan. Sedangkan ibu beliau adalah Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir tanggal 12 Rabiul Awal di tahun Gajah. Beliau diutus, ya, beliau diutus diangkat sebagai Nabi dan Rasul tahun 41 ya, 41 tahun Gajah. Setelah beliau genap berumur 40 tahun. Eh, wa hijratuhu sedangkan hijrah beliau ke Madinah di tahun 13 kenabian. Wafat beliau di bulan Rabiul Awal tahun 10 Hijriah. Wahwa dan beliau dalam usia 63 tahun usianya sallallahu alaihi wasallam. Di ayahnya Abdullah dan ibunya Aminah. Di ayahnya yaitu Abdullah wafat dalam keadaan ibunya mengandung beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pendapat yang lain yang mengatakan sang ayah meninggal saat Nabi berumur dua bulan. E, ibunya wafat ketika Nabi berumur enam tahun. Lantas dia diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Setelah sang kakek wafat, dan wafatnya adalah setelah dua tahun mengasuh sang cucu kemudian pengasuhan dan perawatan dilanjutkan oleh pamannya Abu Talib yang nama aslinya adalah Abdul Manaf dan e, maka paman Nabi yang menjumpai Islam ada empat dua masuk Islam dan dua memilih jalan kekafiran maka ada ada Hamzah ya, yang masuk Islam ada Hamzah dan Al Abbas ya, yang kemudian menjumpai Bi'thah dan memilih kekafiran ada ya, Abu Lahab yang nama aslinya adalah Abdul Uzza dan Abu Talib yang nama aslinya Abdul Manaf dan yang menarik dari empat paman Nabi ini yang masuk Islam namanya tidak bermasalah. Namanya tidak bermasalah. Tidak mengandung makna penghambaan kepada selain Allah. Al-Abbas dan Hamzah. Sedangkan paman Nabi yang e, memilih kekafiran namanya jelek secara makna karena mengandung penghambaan kepada selain Allah, Abdul Uzza dan yang satu Abdul Manaf dan Manaf bukanlah nama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan istri Nabi yang Nabi kumpuli ada 11 dua di antaranya wafat sebelum Nabi wafat. Itulah Khadijah binti Khuwailid dan Zainab binti Khuzaimah. Dan ada sembilan istri yang wafatnya ba'dahu setelah Nabi wafat. Itu Aisyah, Saudah, Hafsah, Maimunah Ummu Habibah yang namanya Romlah Zainab binti Jahshin Ummu Salamah yang nama aslinya adalah Hindun binti Umayyah Juwairiyah kemudian Safiyah binti Huyai dan yang uh, eh, yang yang segera menyusul Nabi wafat yang pertama wafat dari istri-istri beliau adalah Zainab bintu Jahshin. Zainab bintu Jahshin yang gelarnya adalah Umul Masakin. Ibu orang-orang miskin karena demikian eh, perhatiannya dengan orang-orang miskin dan demikian dermawannya. Dan satu hal ya, di antara istri Nabi dan istri Nabi yang terakhir Nabi nikahi adalah Maimunah bintul Harith. Jadi yang terakhir Nabi nikahi Maimunah bintul Harith. Dan perlu diketahui Maimunah bintul Harith ini adalah bintu Khalah. Adalah sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia bintu Khalahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia statusnya sepupu dari jalur ibu. Sepupunya Nabi dari jalur ibu itu Maimunah bintul Harith. Maka bolehkah nikah dengan sepupu? Jawabannya sangat boleh. Nabi nyontohkan. Ya, Nabi mencontohkan istri Nabi salah satunya adalah Maimunah bintul Harith, sepupunya Nabi saw alaihi wasallam dari jalur ibunya. Kemudian eh, sedangkan budak perempuan yang Nabi yang Nabi miliki dan Nabi kumpuli ada empat. Di antaranya yang terkenal adalah Maria Al-Qibtiyah. Nabi punya tujuh anak, tiga laki-laki, semuanya wafat dalam usia anak-anak, yaitu Al-Qasim, Ibrahim dan Abdullah. Al-Qasim dan Abdullah dari Khadijah, sedangkan Ibrahim itu dari Maria yang disebut Al-Qibtiyah dan Kipti adalah e, bangsa asli atau suku bangsa asli tanah Mesir karena dia adalah budak e, pemberian dan hadiah dari Al-Muqaykis raja Mesir setelah disurati e, dengan surat dakwah dan ajaan masuk Islam oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam Kemudian beliau punya empat anak perempuan yaitu Zainab, ini yang paling gede, yang paling tua, dinikahi oleh Abu As ibn Rabi'. <clears throat> Kemudian Ruqayyah dinikahi oleh Utsman ibn Affan. Kemudian Ummu Kulsum yang dinikahi juga oleh Utsman setelah wafatnya Ruqayyah. Dan anak eh, anak perempuan Nabi yang paling belia adalah Fatimah dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anil jami' semoga Allah meridai semua mereka dan Fatimah itu demikian kata orang Jawa gemati sama ayahnya demikian perhatian sama ayahnya sehingga eh, Fatimah ini memiliki gelar Ummu Abiha Ummu Abiha seakan-akan ibu untuk bapaknya sendiri dan semua anak Nabi itu dari Khadijah kecuali Ibrahim. Ibunya Ibrahim adalah Maria. Paman Nabi ada eh, ada ada asyara, ada sebelas. Di antaranya yang masuk Islam adalah Hamzah dan Al-Abbas. kemudian Abu Talib. Sedangkan ya, amma ya, saudara perempuan bapak nya Nabi ada enam di antaranya adalah Safiyah, Ummu Az-Zubair wa akhwal sedangkan paman dari jalur ibu ada tiga walau kholatun wahidah dan Nabi punya satu kholah saja yang kolahnya Nabi ini adalah ibu dari Maimunah bintul Harith. Walau minal ya, maka dalam istilah sirah itu ada ghazwun dan ada sariyah. Ghazwun zamannya ghazawat pengertiannya adalah peperangan alati kharaja fiha binafsihi. Yang Nabi berangkat ikut terlibat dalam peperangan tersebut dalam rangka menjaga dakwah, dakwah ajakan kepada Islam, mencegah orang-orang yang menentang dakwah Islam. Ya, Rasul yang Nabi ikuti ada 27 kali peperangan. Yang paling penting ada enam. Ya, perang Badar al kubro tahun 2 Hijriah, perang Uhud tahun 3 Hijriah, perang Khandaq tahun 5 Hijriah, Kemudian peristiwa Hudaybiyah tahun 6 Hijriah, ya, Fatul Mekah eh, tahun 8 Hijriah, kemudian Perang Tabuk ya, tahun 9 Hijriah. Kemudian ada Saraya. Saraya adalah peperangan yang Ammar fiha ghairahu. Nabi mengangkat salah satu sahabat untuk jadi amir, jadi panglima perang dan Nabi tidak mengikutinya. Ya, maka saroy ada 35 kali. Kemudian selanjutnya adalah wal yaumil akhir. Di antara rukun iman adalah mengimani hari akhir. hari akhir definisinya adalah dari kematian sampai akhir yang terjadi pada hari kiamat. Sumya bidalika ya, dinamai demikian hari akhir li'anau la laila ba'dahu karena sudah tidak ada lagi hari setelah itu wal makna maka rukun iman yang kelima adalah mengimani hari akhir dan yang dimaksud mengimani hari akhir adalah mengimani adanya hari akhir dan semua yang yashtamilu alaihi yang menjadi kandungannya yang menjadi isinya yaitu semua peristiwa yang terjadi di dalamnya ada penimbangan amal, ada sirat, ada surga dan neraka, pertanyaan dua malaikat di alam kubur, nikmat kubur, siksa kubur dan lain-lain. Kemudian eh, rukun iman yang keenam adalah al-qadar, takdir yang baik ataupun yang jelek minallahi taala dari Allah taala. Ya takdir adalah ijatullah al-asya'a ala qadrin makhsusin wa takdirin muayyanin fi dzawatiha wa af'aliha. Ini penciptaan Allah terhadap segala sesuatu dengan kadar tertentu dan ukuran tertentu baik pada zatnya ataupun perbuatannya. Maka sebagaimana zat makhluk itu ciptaan Allah, perbuatan makhluk juga ciptaan Allah. Wal makna rukun iman yang keenam adalah mengimani tidak boleh tidak artinya pasti terjadinya apa yang Allah takdirkan dan mustahil terjadinya sesuatu yang tidak Allah takdirkan. Dan meyakini bahasanya kebaikan dan kejelekan, ya, maksiat dan taat semuanya telah Allah takdirkan sebelum Allah menciptakan makhluk. Bahkan semua yang ada semuanya dengan kodok dan kodar Allah wa iradatihi dengan kehendak Allah dan ciptaan penciptaan dari Allah. Kemudian penulis Safinatun Najm mengatakan faslun wa makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Makna la ilaha illallah adalah tiada sesembahan yang berhak disembah yang ada di di alam nyata ini kecuali Allah. Makna penjelasannya makna kalimat la ilaha illallah yang marah yang kita jumpai di rukun Islam adalah tidak ada yang berhak untuk mendapatkan ibadah Ya, tidak ada yang berhak untuk mendapatkan ibadah di alam nyata ini kecuali Allah. Di sini penulis Safinatun Najah, Salim ya, bin eh, As-Sumair atau bin Sumair mengatak, eh, mengatakan qayyada al-mu'alif al-ma'buda eh, untuk al-ma'bud sesembahan itu diberi keterangan bihakin ihtirazan sebagai antisipasi untuk meng, atau untuk mengeluarkan anil ma'bud bibatil. Ini sesembahan yang tidak berhak untuk disembah. Fa'in afradahu karena sesembahan yang tidak berhak untuk disembah itu banyak. Seperti jin, bintang, dan patung. Ada sebagian manusia menyembah jin. Ada sebagian manusia menyembah patung. Ini patung Isa, patung Yesus atau yang lain. Ada juga yang menyembah bintang atau benda-benda langit. Sampai di sini maka de, selesai bagian uh, mbak uh, pengantar yang berkenaan dengan masalah akidah dan kita masuk pada uh, bagian kedua dari kitab Safinah yaitu uh, bagian fikihnya. Kalau al-musannif taala fasulun alamatul bulughi thalathun. Ya, tanda balik itu ada tiga. Yang pertama genap 15 tahun ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian ihtilam mimpi basah fidakari untuk laki-laki wal ungsa dan wanita pada umur 9 tahun. Pada umur 9 tahun. Kemudian haid yang dialami oleh perempuan pada umur paling cepat 9 tahun. Penjelasannya. Al-alamah jamak dari alamah dan alamah ini adalah mayalzam min wujudi al-wujud wala yalzam min adami al-adam lidatihi. Maka alamah kata beliau adalah alamat sesuatu, tanda sesuatu artinya la yalzam mesti jika tanda itu ada, maka yang ditandai ada. Namun walayal zamin adamihi jika yang ditandai tidaklah jika yang ditandai tidak ada maka walayal zamin adami namun jika tanda itu tidak ada maka tidak mesti yang ditandai itu juga tidak ada. Contohnya mimpi basah maka dia adalah tanda balik. Maka yalzam, maka berkonsekuensi adanya mimpi basah, adanya balik. Namun tidak ada mimpi basah bukan berarti tidak balik karena boleh jadi dia balik dengan tanda yang lain. Itkot yahsul karena boleh jadi balik itu terjadi terwujud dengan tanda yang lain semacam haid atau telah genap berumur 15 tahun e, balik itu definisinya sampai pada batas mulai terkena beban syariat. Penjelasannya maka tanda yang menunjukkan masing-masing dari tiga tanda tersebut menunjukkan baliknya seseorang yaitu telah sampai pada batas mulai mendapatkan beban syariat dan dia terbebani e, dengan beban syariat bisyartil akli dengan syarat dia berakal sehat dan tidak gila. Artinya yang namanya mukallaf itu adalah orang yang terkumpul pada dirinya dua hal, balighun aqilun. Dia balik tidak anak kecil dan berakal dan bukan gila. Untuk syarat untuk disebut mukallaf sudah terbebani aturan-aturan syariat. Nah, untuk baliknya ada tiga tanda genap ya genap 15 tahun masuk tahun ke-16 dan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Penjelasannya, maka tanda balik yang pertama berlalunya atas anak laki-laki atau anak perempuan mimba di infisali jami'i badanihi. Ya, maka telah berlalu padanya ya, umur 15 tahun komariah dan itulah ukurnya pakai komariah. Ya, pakai hijriah. Kemudian 15 tahun ini kurang lebih ataukah harga mati pasti. Di sini dikatakan tahdidiyah. Pasti, bukan kurang lebih 15 tahun. Namun betul-betul pas 15 tahun tentang kalimat mimba di infisali jami ibadanihi saya belum tahu apa terjemah yang pas untuk kalimat tersebut. Kemudian yang kedua al-ihtilam fida kari mimpi basah untuk laki-laki dan perempuan dan mimpi basah itu diakui sebagai tanda balir di sini disampaikan manakala paling cepat terjadi pada umur 9 tahun. Ihtilam diambil dari kata-kata hulmun. Haknya di doma, lamnya di sukun. Pengertian hulmun adalah mimpi yang dilihat oleh orang tidur dalam dalam tidurnya. Namun yang dimaksud di sini adalah mimpi khusus. Wawa al-imna, yaitu keluarnya air mani. Penjelasannya. Maka tanda balik yang kedua bagi anak laki-laki ataupun anak anak perempuan adalah keluarnya air mani setelah dan keluarnya air mani ini dianggap sebagai tanda balir manakala telah genap sempurna sembilan tahun. Sembilan tahunnya pakai kumariyah, bukan pakai masehi. Nah, sembilan tahunnya ini takribiyah. 9, tahun ini adalah kurang lebih, tidak harus pas sembilan tahun. Meskipun kurang dari sembilan tahun, dan dia mengalami ihtilam dan bisa keluar air mani, maka itu sah sebagai tanda balik. Falawa sholat ilal qasbah. Seandainya air mani itu sudah sampai ke eh, ke kemudian zakar, ke batangnya. Summa ada kemudian air mani yang balik. Kenapa? Yumsik zakar karena dia pegangi sehingga tidak keluar. Inda ihsasi bi ketika dia merasa ada cairan yang mau keluar, dipegang kemudian tidak jadi keluar, bertimbali. Maka ya, lam bihi ingda ibni hajarin. Maka uh, anak ini menurut Ibnu Hajar al-Haytami di kitabnya Tuhfatul Muhtad, Sarah Minhaj, Ya, Minhajul Talibin An-Nawawi uh, menurut Ibnu Hajar Al-Hitami dia tidak balik wa khalafa Aramli namun Aramli <clears throat> di fatwa Aramli beliau menilai bahasanya dia telah tergolong balik maka Syafi'iyah berselisih pendapat ada perselisihan antara Ibnu Hajar Al-Haitami dan Aramli Ini, maka dan ini adalah dua tokoh sentral uh, untuk Syafi'iyah mutaakhirin. Ini, karena ini, maka uh, madhab Syafi'i itu mengalami dua kali penataan. Ini, penataan pertama dilakukan di masa ya, Ar-Rafi'i dan An-Nawawi. Sehingga keduanya disebut dengan sebutan Syekhani. Dua syekh dalam madhab syafi'i. Kemudian hal-hal yang belum ditata oleh keduanya Rafi'i dan An-Nawawi, maka penataannya di masa dua ulama ini, Ibnu Hajar, Al-Haytami dan aramli <clears throat> maka yang namanya al-madhab menurut Syafi'iyah adalah kesepakatan Ar-Rafi'i dan An-Nawawi. Dan hal-hal yang belum dibahas oleh Rafi'i dan An-Nawawi maka yang namanya al-madhab adalah apa yang jadi kesepakatan Ibnu Hajar dan Ramli. Ya, maka itu berarti resminya madhab. Kemudian yang ketiga adalah haid untuk perempuan dan haid ini diakui sebagai haid ya, sebagai tanda balik manakala perempuan tersebut berumur 9 tahun. Haid dalam bahasa Arab mana asalnya adalah mengalir. Secara syariat dia adalah dam darah jibilatin normal alami. Bukan karena sakit yang keluar dari pangkal rahim seorang wanita ala sabili sehat dalam keadaan dia sehat. Dan ini keluarnya di waktu tertentu. Maka e, tanda balik yang ketiga bagi khusus untuk perempuan atau ya, anak perempuan adalah mengalami haid setelah dia berumur 9 tahun pakai komariah dan 9 tahun ini takribiyah kurang lebih bukan angka pasti sehingga fala yaduru nuksan mala yasu haidan wa maka kalau kurang dari 9 tahun itu tidak mengapa maka tidaklah mengapa nuksan kurang artinya waktu yang tidak cukup untuk haid dan suci yaitu kurang dari sitata asyara yauman 16 hari jadi kalau dia haid ya, dan dia uh, belum genap 9 tahun masih kurang ini ya, 10 hari misalnya maka tidak apa-apa itu tetap sah sebagai haid tanda balik. Karena tolak ukurnya 16 hari. Kalau kurang 9 tahun, kurang 16 hari, ya masih ya dianggap sebagai haid yang sah. Dan jika lebih, kurang dari itu, kurang dari 16 hari, kok sampai 20 hari sebelum genap 9 tahun, nah haidnya teranggap bukan haid. Ya, kemudian uh, berkenaan dengan istinja maka istinja atau cepok karena buang air ya, baik kencing ataupun berak ya, maka istinjaknya bisa jadi dengan air dan bisa jadi dengan batu. Ya. Ya, eh, kemudian eh, maka kemudian dibahas tentang cebok dengan batu yang disebut dengan istitsmar. Qalan musannif rahimallahu taala suratul hajari tsamaniyah. Syarat batu yang sah dipakai untuk istinja untuk cebok ada delapan. Penjelasannya, kalau syari Allah. Dibuatlah lafazal ini untuk menjelaskan syarat ijza, syarat sahnya istinja dengan batu atau dengan non non air. Istinja dalam bahasa Arab artinya memutus. Sedangkan secara syariat adalah menghilangkan al kharid sesuatu yang keluar, yang najis, al-mulawith, yang mengotori minal farji, anil farji yang mengotori yang berasal dari kemaluan maka dihilangkan anil farji dari kemaluan boleh jadi dengan air boleh jadi dengan batu maka kalau berdasarkan penjelasan penulis Nailul Roja e, istinja atau kemudian cebok dengan batu juga disebut istinja kalau berdasarkan definisi di sini maka ya, cebok dengan batu juga istinja. Maka istilah istinja menurut beliau tidak khusus untuk air. Pakai ya, batu ya istinja, air juga istinja. Hukum istinja adalah wajib mingkuli najisin mulawisin. Ya, untuk najis yang mengotori. Dan yang kedua, hukumnya bisa dianjurkan manakala yang keluar dari jalan belakang misalnya adalah atau dari jalan depan adalah al-jamid sesuatu yang kering sehingga tidak mengotori ini karena syarat untuk wajib itu yang keluar adalah najis dan mengotori kalau dia kering sehingga tidak mengotori maka istinjaknya hukumnya dianjurkan Kemudian istinja itu hukumnya makro, manakala minarihi habis kentut kemudian istinja. Jika ada orang yang habis kentut kemudian cipok, nah cipoknya hukumnya makro. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan ya, uh, istinja setelah kentut. Kemudian ya, istinja itu hukumnya mubah, ya, membersihkan ya, lubang atau farji tersebut hukumnya mubah jika karena keringat. Kemudian hukumnya haram jika menggunakan alat yang terlarang yaitu marsub, ya, ya, air air hasil rampasan, ya, hasil curian atau yang lain pakai ini air pam namun yang sudah dijebol, yang sudah dibobol. Ini ya. yang pakai atau pakai air kemasan, aqua atau yang lain namun hasil mencuri atau hasil menjarah. Ini sudah dipakai untuk cebok, maka itu hukumnya haram. Kemudian tata cara cebok yang paling utama adalah menggabungkan antara air dan batu. Caranya dimulai dengan batu, kemudian diiringi dengan air. Wahina idin yakfi fi husli asli sunnah kulu jamidin. E, Wahina idin maka pada saat itu maka yakfi cukup fi husli asli sunnah untuk terwujudnya pokok sunnah dalam istinja adalah kulu jamidin menggunakan semua eh, benda yang e, yang jamid yang kering meskipun dia najis. Namun jika mau mencukupkan salah satu dari keduanya air atau batu maka memakai air itulah yang lebih afdal karena air itu ketika untuk dipakai untuk jebak maka dia punya dua fungsi menghilangkan benda najis dan menghilangkan bekas najis Seandainya seorang itu memulai ceboknya dengan air, setelah itu dia ingin istinja, ba'dahu setelah pakai air, dia ingin pakai batu, maka itu tidak dianjurkan. Alasannya li ada faedah karena tidak ada manfaatnya. Kalau batu itu cuma menghilangkan benda, e, ain namun tidak menghilangkan asar, tidak menghilangkan bekas. Sedangkan kalau air itu menghilangkan benda najisnya dan bekasnya. Kalau semuanya dah hilang maka e, kemudian penggunaan batu apa faedahnya? Tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya maka tidak dianjurkan. Kemudian syarat batu ada delapan, yaitu batu di sini adalah ye, kalau dikasih batu saja batu di sini artinya al-hajar asyari batu syar'i. Batu syar'i itu artinya tidak mesti batu. namun benda-benda yang eh, non air yang bisa dipakai untuk jebok. Itu disebut dengan sebutan al-hajar asyari. Maka di sini kemudian harus dibayangkan harus kemudian oh, batu Namun al-hajar di sini adalah al-hajar asyari yaitu benda non air yang bisa digunakan untuk jebok. Nah, ketentuan benda yang bisa dipakai untuk jebok ada delapan ketentuan ada delapan syarat. Syarat jamak dari syartin dan syarat secara bahasa artinya tanda. Secara syariat adalah mayal zamin adamihi jika syarat itu ada maka masrutnya jika syarat itu tidak ada maka masrutnya yang itu tidak ada. Non jika min wujudihi jika syarat itu ada maka e, layal zam tidaklah mesti masrutnya ada atau tidak ada secara adatnya. Dan yang dimaksud dengan batu di sini bukanlah batu namun batu syar'i. Sehingga yang dimaksud dengan batu di sini adalah semua benda yang kering, suci, kalik, bisa menghilangkan najis dan dia bukan benda yang memiliki kehormatan. Maka tidak sah cebok kalau dengan menggunakan najis atau atau menggunakan benda yang tidak bisa menghilangkan najis semacam ya, karena dia mengkilap atau karena dia lembek misalnya demikian juga tidak sah ya, kemudian cebok dengan benda-benda yang memiliki kehormatan semacam buku yang berisi ilmu syar'i kemudian ya, demikian juga dan alatnya demikian juga al-mat'um makanan karena Nabi melarang menggunakan e, eh, istijmar dengan menggunakan makanan jin. Maka mimba bil aula kias aula kalau itu makanan manusia karena manusia lebih mulia daripada jin. Ya, <clears throat> ya demikian uh, yang kita baca sebatan malam hari ini wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa anak alhamdulillahi rabbil alamin.